Stasiun 107,6 MHz Radio Al-Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah Terima kasih sahabat masih bersama di 107,6 Radio Al Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Mukmin lah, saya ketemu nih muslim sing elek, lha aja golek sing elek. Lah kamu kumpulnya karena sing elek-elek, coba kumpul karo sing singapi apik Banyak. Lah kenapa sekarang banyak orang yang sekarang ditayangkan di TV setan iblis nih. Si TV itu setan kota. Tidak ada amal baik umat Islam yang ditonjolkan. Sing bisa santunan nanti zakat sing padu rebutan itu ditonjolkan sama TV. Tetapi kebaikan-kebaikan yang lain tidak ditonjolkan. Karena apa? Mereka ini milik Yahudi. Milik musuh-musuh Islam. Jadi ditayangkan ketuanya musuh Islam ini sing hebat-hebat. Wong Islam ini katanya kutu-kutu. Alah. Eh, Kecing-kecing ini modelnya. Dianggap ini ngono kuwi. Wong Islam ini apa sudrun-sudrun ini. Renek manfaatnya. Siapa sih ngomong? Saya sebagai orang Islam saya harus mengatakan adin Islam. Tidak peduli dari sapa wae ya. Orang mengatakan saya mengatakan Islam itu agama saya ke orang itu asasi sekondi. Mengganggu sarah apa-apa kan ada tuh sekarang. Orang mengatakan tentang Islamnya katanya ini juga meng, apa namanya memancing. Mancing piye? Saya Islam ngomong tentang Islam ya wajar toh. Saya tidak mengatakan ayo wong Islam padu karo kafir awas. Wong oh, saya tidak menyuruh padu. Saya nyuruh rukun, cuman wong Islam niki nek wong Islam, saya Islam. Ya, saya ya golek sing Islam. Wong kafir ya golek sing kafir, aja bingung. Ada apa wong kafir dadak tuku barangnya wong Islam? Wong Islam dadak tuku barangnya wong kafir. Misalnya, misal aja. Jadi tidak usah bingung. Islam ya urusan lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku ya agamaku. Menengo wae orang apa aku ora mungkin ngamplengi kowe, aku ora mungkin nglarani kowe. Kowe tetap umu amalah kepada saya bebas boleh. Rasulullah itu utang sama orang Yahudi. Sebelum meninggal Rasulullah SAW itu kan ada sisa hutang sama orang Yahudi. Bukan tidak boleh, boleh muamalah. Tetapi amar Rasulullah utang dengan Yahudi terus mengikuti Yahudi tidak beda karo wong wong semanggi kidul. Wis kebacut kepotang jadi kon melu monggo. Nah, udah bilang mendalek, nggih hati-hati. Jadi sesungguhnya aku yang membagi dan Allah yang memberi. Artinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membagi rahmat Allah. Yang diperumpamakan dari seorang raja. Raja ini mempunyai kekuasaan. Mempunyai kekuasaan dia mengatakan kepada yang di bawah, kepada yang di bawahannya, bawahan raja ini tadi mengatakan, eh wahai apa namanya sekretaris daerah sekda, wahai bagian apa pendidikan, jubu dana kuwi bagai nanggo pendidikan, bagai nanggo urusan apa. Lesi sekretaris daerah tadi, bapak sekretaris daerah sekda ini gimana? Dia langsung ngambil bagi bebas karena sudah diberi wewenang. Begitu pula Rasulullah SAW membagi rahmat bebas karena diberi wewenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaginya. Dikai wewenang orang Sangkar PDW. Lainnya kecuali segane dikon bagi sak yuta, sing dibagi 200 yuta lah kuwi ora itu, Ini dikasih kebebasan oleh Allah. Bebas ya Rasulullah, bagi semua itu. Iya. Ini tuannya kena maka bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh yang memiliki hari pembalasan, memberi kepada Nabi Muhammad kebaikan, karunia dan nikmat serta jaminan sesuai kehendaknya. Telah disebutkan dalam hadis yang sahih di Bukhari bahwa sebagian sahabat jika datang dan ingin membaiatnya, membaiat Rasulullah, ini disebutkan dalam kitab Bukhari, mereka berucap, Ya Rasulullah, dalam membaiat Rasulullah, kalau membaiatnya, Para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, aku membaiatmu untuk berbuat ini dan itu dengan syarat kamu menjamin diriku masuk surga. Kamu menjamin diriku masuk surga. Inilah jaminan beliau berkata, ya aku membaiat kalian untuk berbuat ini dan itu. Dan aku menjamin kalian masuk surga. Hadis Bukhari. Inilah jaminan. Tidak semua orang yang dapat berlaku semacam ini kecuali seseorang yang berada dalam kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham gak? Misalnya datang sama saya Habib, saya mau bayat sama Habib, tapi jamin surga. <laughs> Siapa sing wani? Orang wani, dia diurung tentu surga. Tapi kalau kanjeng Nabi, pasti orang surga. Rasulullah. Menjaminnya itu pun Rasulullah juga tidak sembarang kafe dijamin. Beda karo wong model saiki. Angger amplope kandel tak jamin ke surga. <laughs> Oh iya. Pak Habib Syekh, ya, Dursalam. Saya mau ikut Habib Syekh. Ini ada uang dolaran nih, sama ya, ini maka satu sewu dolar untuk jamin Habib jamin saya surga. Oh, kalau ditambahi segitu lagi tak jamin. <laughs> ada surga kok kayak jual beli. Ya, es. Rodok semua tak tok gitu. Kalau kalau Nabi Muhammad berani menjamin dan menjaminnya Rasulullah itu bukan Rasulullah tidak mudeng. Iki kok bakal jadi wong api gitu loh. Bukan terus sembarangan jaminan. Oh iki bakal jadi wong api. wah ini aku jamin. Dan Rasulullah <laughs> Rasulullah itu kalau ada apa-apa langsung dikabari sama Allah. Aja mbok jamin, itu bisa langsung. Lagi mbok jamin, itu langsung min Allah, tidak mungkin tidak. La yantiku anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkin Rasulullah itu sakar dia tak jamin. Tidak bisa. Mesti sama Allah ditegur. Jangan dijamin. Ini ini. Bayangkan ya zaman dulu itu saya kadang mikir. Wah aku ki untung urip yang akhir zaman ini. Ya, saya hidup di zaman dulu ya bukan masalah tidak mau. Itu setiap tak hati saya belum tak ucap itu Allah sudah langsung ngasih kabar Nabi Muhammad. Iya Rasulullah wong-wong ning ngarepmu langsung. Walalala itu kaya diapa kayak gitu. Langsung sama Rasulullah ditegur kamu tadi barusan ngerasain jeru hatimu Itu <laughs> nih wong saiki katanya pinter nih nembak, udah tak iki. Ini wahyu dari Allah. Wong saiki yang gendela nih wong stres, kamu baru kelihatannya bermasalah ya. Ya jelas masalah wong stres. Langgono <laughs> aku, wah Habib saya hebat ya. Kok tahu saya masalah? Ya tahu wong teko muradus. <laughs> Mesti wong ratus gue ratus teko kepet kayak ngono ya masalah jelas stres lagi. iki. Oh, ini mesti masalah ya ini gitu ini ini ada hadisnya jaminan ini Rasulullah SAW dikasih luar biasa akhirnya Sayyid Muhammad eh, Sayyid uh, Majdi eh, wahai Sayyid Muhammad antum telah sebutkan bahwa syafaat Nabi itu ada dan berlangsung di hari kebangkitan akan tetapi seseorang datang dan berucap saya tidak tahu dengan apa yang dikatakannya. Seorang berucap ya Sayyidi ya Rasulullah telah wafat uh, ya Sayyidi Rasulullah telah wafat. Tidak ada syafaat bagi beliau setelah kematian. Bagaimana menjawab dan penjelasan pertanyaan semacam ini? Jadi istilahnya gini, kanjeng Nabi tidak ada meninggal. Terus wis mandek, wong mati ini terputus kabeh. Ora iso kaya apa Nah, ya gitu dong. Orang mati ini tidak ada hubungan sama yang hidup. Yang hidup tidak ada hubungan sama yang mati. Kecuali anak soleh yang mendoakan. Wicik ini sing percaya. Tapi ini lianin tonggoni orang itu tahlilan bersama hall orang itu. Kuwi ndak mungkin sampai bisa apa-apa aku ya ora pernah dibalikke. Wong Fatihah ping pirang ewu ya ora nek sing balik. Dan ada yang balik berarti tidak sampai. Ora nek sing balik. Wah ora tekan ku ya ora mudeng, ya ora padha-padha ora mudengi meneng wae. Lah ya ora tekan kuwi ora mudeng, balik ya ora mudengi padha ora mudeng kok ora usah kakean. Mung meneng padha menenge. Tekan alhamdulillah, ora tekan ya ora apa-apa. Nek tekan ya syukur-syukur alhamdulillah. Makanya Zainal Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah mengatakan, kowe iki anu yakinowe wae daripada tidak yakin. Ngono lho maksud Zainal Ali. Ada orang tanya tentang siksa kubur itu ada atau tidak? Yang satu bilang tidak ada, yang satu bilang ada. Kata Zainal Ali ngene wae. Yakin wae nek. Jadi nek kowe yakin nenek berarti kamu siap-siap. Delalah tekan kono ora enak, Ya alhamdulillah wis sing penting wis siap. Ya tekan kono delalah terus enak tenang, alhamdulillah ke siap sih ora yakin monyo. Kapok ke kandani. Wong siap ngono tok dadak wegah kowe. Anakmu ya ora gelem dongakke kowe kabeh ya ora gelem. Untung jek entuk bagian muslimin musliman nek Jumat. Nek ora kowe entuk apa kowe? Jumat iki rayahan kabeh wong-wong kowe. Mula iki bagianku, aku biar gelo aku kok. Ya wis ora melu kono ora melu kene. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Lah kuwi mulai ngenteni nek malam Jumat ngenteni wong-wong sing ora entuk bagian kiriman iki. Iki engko sesuk Jumat entuk bagian. Makanan maaf, contoh wae, makanan sing khusus karo sing bareng-bareng. Kuwi beda. Jenengan dikai makanan terpiring. piring, iwake sak ngene ngene. Nang piring dhewe karo ning tampah lho. Sak tampah wong wolu. Iwake papat tok. Wes, Kira-kira piye? Ya warek ora warek banget cuman ya lumayan lah. Untuk penjumat. Itu termasuk bagian penjumat kuwi tampak kuwi mau. Tapi nek bagian yang khusus piringan. Sendoke paling dikai tisu. Barang pengrung ngene-ngene barang. Nek sing tampah ngene-ngene biasanya dilepet-lepet kene. Lain nek ngene sunah memang, sunah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terus lepet-lepet. Ora nek yo sikil, osok-osok sikil. Ngene mulai mulih ambunge bojoku aku mau mangan padang rayahan kuwi. Rayahan mbok pamer-pamer. Kene ning piring mbok pamerken fotonen barang sak piringe ora masalah. Mangan rayahan pamer. Lah nek supaya tidak rayahan piye carane video anak putra jenengan kan ndongake. Tonggo-tonggo barang dijak kumpul ayo. Aku ndelelah duwe rezeki sithik ya bareng-bareng donga ya. Dongake bapakku ibuku, terus dongake bapakmu ibumu kabeh didongak ngono. Wah oh, anak sing saleh ngono kuwi. Ora anak sing soleh bapak mati ya wis tutup malah sambok kei tondo, tondo malah diparani terus. Lho. Lah kok dikei tondo diparani terus kok kowe misuh piye ta ya parani ya ben ora mudeng malah tikus mbok ziarahi. Gunane tondo kuwi maksude drun. Mudeng aja. Iki ngerti iki jenenge bapakmu, aja engko ziarah keliru kucing mbok ziarahi. Eka siwak ziarah. Orang mudeng enak gelundukan ngono. Lho, iki bapakku nangis tiwas bengak-bengok, orang ngerti keliru. Lho, utuh bapakku sebelah kono. Arep dongone wis ora metu. Kebacut tak ning kene nggon tikus ki Jadi makanya tondo kuwi ora masalah semenjak tondone orang berlebihan. Engko tondone suka mas, tapi malah dicolongi. Eman-eman gak kok ning kono, Mas. Lah nek tondo biasa suka pring apa sing anu telah wafat tanggal sekian. Kon enggak itu ondo ngono kok ngamuk kowe ora entuk. Lho ora apa-apa. Lah nganggo kijing-kijing mesake sing dodolan kijing ora payu to, Dul. Ya wis ben enggak no wis gawe kok. Enggak wis to tuku wae ora kijing regane ya ora larang-larang. Nek kucing sing larang-larang eman-eman, lono go mulih dol. Jadi sederhana saja, tidak usah sing apa kuburan mewah-mewah. -mm. Sebagaimana saya telah sebutkan katanya Said Muhammad pada awal pembicaraan bahwa sahabat radhiyallahu anhu meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan semacam ini harus kita tetapkan terlebih dahulu dan itu benar adanya melalui nas yang sahih dan tidak diragukan ke sahihannya. Di antaranya apa yang telah saya sebutkan sebelum ini, ucapan Sawad bin Gharib dan beliau termasuk sahabat ini sahabat uh, termasuk sahabat ini sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapannya yaitu takun li syafi'an yaumaladu syafa'atin siwaha bimughnin an sawadi bin qaribi. Kemarin yang sudah kita bawa. Takun ini Rasulullah itu. Jadilah pemberi syafaatku di hati tidak ada, di hari tidak ada syafaat selain syafaatnya yang dapat mencukupi sawad bin qarib. Ini salah satunya kedua, uh, salah satunya. Kedua adalah sahabat dari Oman yaitu Mazin ibnu Kedub atau Keduba. Sebagian menyebutkannya demikian. Beliau berucap, "Litashfa'ali ya khaira man wati azzara." Agar engkau dapat memberi syafaat kepadaku sehingga syafaat telah disebutkan melalui dua riwayat ini dari dua sahabat besar. Jangan lupa pula wahai Ustaz Majdi kata beliau bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu memohon pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku memohon syafaat kepadamu." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku melakukannya." Aku akan melakukannya. Beliau tidak mengatakan sekarang bukan waktunya. Belum tiba waktunya. Tunggu hingga terkumpul di hari kiamat. Jadi Rasulullah saat diminta syafaat. Rasulullah tidak mengatakan ojo saiki, engko kiamat, nek wis kiamat tak syafaati kowe. Tidak. Rasulullah mengatakan aku akan melakukannya, bisa sekarang, bisa nanti, bisa besok. Gitu Kalau ini misalnya pendapat yang mengatakan bahwa nanti syafaat itu cuma nanti tok, sekarang tidak ada. Itu tidak. Ini Rasulullah mengatakan saat ini pula aku akan melakukannya. Tatkala beliau diminta syafaatnya, beliau tidak mengatakan bahwa belum tiba waktunya atau aku belum mendapatkan izin sekarang. Dalam hadis disebutkan diminta syafaatnya. Ya Rasulullah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan melakukannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, ini satu hal yang perlu ditandaskan, yaitu beliau tidak menolaknya, tidak melarangnya. Beliau tidak mengatakan ini bukan waktunya, bukan saatnya syafaat atau aku belum diizinkan di hari ini. Izin diberikan di hari kiamat ketika semua makhluk terkumpul. Namun beliau s.a.w. alaihi wasallam berucap, "Saya akan lakukan." Anas mengulangnya karena Anas adalah orang yang cerdas. Anas berkata, "Di mana aku mendapatimu pada hari itu?" Artinya di manakah aku dapat menemuimu? Ada suatu tempat di mana kita bertemu agar dapat melihatmu. Di manakah aku dapat menemuimu pada hari itu? Ini dari kecerdasan Anas. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di sirat, jika kamu tidak menemuiku maka di mizan dan jika kamu tidak mendapatiku maka di telagaku. Aku tidak mungkin lepas dari tiga tempat itu, yaitu di sirat. Mengapa beliau berada di sirat? Agar beliau mengkokohkan umatnya. Sirat suatu tempat yang sudah dikenal, di mana umat harus melaluinya dan para malaikat berada di sekitarnya. Para nabi memohon agar umatnya tidak tergelincir. Mereka semua berdoa, Ya Rabbi selamatkanlah ia, selamatkanlah ia. Ya Rabbi selamatkanlah ia, selamatkanlah ia. Dan Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di sisi sirat memohon ketetapan bagi umatnya seraya berucap tenanglah, berjalanlah dan janganlah takut, janganlah ragu dan terlambat. Seperti seorang ustadz yang melewati muridnya yang sedang menulis dalam kertas ujian. Berucap, berusahalah, tulislah. Janganlah kamu ragu dan bingung. Subhanallah. Jadi waktu itu ini loh, ucapan seperti ini tadi Rasulullah ini tadi. ya Tenanglah, berjalanlah dan janganlah takut. Itu membuat orang yang jalan di sirat tenang, semangat dan berani. Maaf-maaf kita bukan menghinakan para nabi yang lain. Nabi yang lain berdoa, Ya Rabbi selamatkanlah, Ya Rabbi selamatkanlah. Gitu. Itu tambah grogi. Misalnya ini, maaf, maaf ini kalau bukan kita mau menyamakan. Bukan menyamakan. Jadi kalau ada orang itu mau lomba apa pun misalnya. Jangan, ayo. Tak tunggu selamat, ayo selamat. Ayo. Tidak, ayo berangkatlah kamu. Tenang, kamu berhasil. Itu tidak, uh, siap. Itu di atas saya, oh ayo gendong, oh, oh bengak bengok malah bingung. Aja pak, orang yang mau lari, akhirnya lari di tempat. Ayo, ayo, aku tidak bisa, kakiku tidak bisa dengkalin kayak ya, apa dulu. Kan ada orang yang pernah begitu. Soalnya saya pernah melakukan ngono gue. Jadi di supporter saya ini kesemangatan, akhirnya aku malah rasa melaku. Tapi kalau sebelumnya, kamu jangan khawatir, berangkatlah kamu. Saya doakan dari sini, dan kamu menang. Ayo, bismillah. Iya, malah tuh. Padahal tetap kalah iki. Kuwi tekan kono ya gayane kaya wong menang. Ya lah seperti guru sama murid. tulislah ayo bismillah Allah kamu bisa kok. Nah gitu loh. Enak tenan Rasulullah saw. Gemes ya. Kebaikannya luar biasa. Aku tidak mungkin lepas dari tiga tempat ini. Ini sabda Rasulullah. Selain itu, tatkala Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda, 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab berdirilah seorang sahabat yaitu Ukasha ibnu Mishan berkata, Ya Rasulullah mintakanlah kepada Allah agar aku termasuk di antara mereka. Beliau bersabda, kamu termasuk di antara mereka. Lihatlah, Ukasha akan memperoleh kedudukan tersebut setelah bagaimana? Bukankah didapat setelah memperoleh syafaat? Ini merupakan dalil kekabulkannya, dikabulkannya permintaan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kesyafaat eh, kesyafaat eh, oleh ayah beliau dikabulkannya permintaan syafaat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu termasuk di antara mereka. Kamu Ukasyah termasuk orang yang 70 ribu lebih surga tanpa hisap. Kini 70 ribu tak apa itu <laughs> kira ada bagian. Wis entek para sahabat. Sahabat waktu patah Mekah ya ratusan ribu. Nek kabeh ahli badar pirang ewu. Wis awake eh, itu semanggi bagiannya apa. Lah nanti dari 70 ribu itu ngejak sing liyane ngono maksudnya. Terus sampai ke bawah. Insyaallah Pak dhewe ini yakin ibadahnya sing apik, nyedak karo sing kuasa, melu Kanjeng Nabi. Kaya Ketut. Kamu termasuk di dalamnya. Mintakanlah kepada Allah agar aku termasuk di antara mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu telah didahului Ukasha." Enak wong sing Habis kasah itu terus ada yang ngacung gitu. Kata Rasulullah wis dijedisi kasah. Soalnya orang itu kadang nek ngajak. Iki cara-cara guru karo murid. Sapa sing gara-gara gelem tak kongkon ning Samarinda. Ya wis iki klinik-klinik ngelirak-ngelirik wis pertama yang ngacung wong sing ikhlas. Pertama yang ngacung mengalah. Nah, habis itu setelah yang ngacung Soalnya di Samarinda itu tadi ada orang yang ingin memberi saya emas lima ton. Nanti yang saya suruh akan saya kasih satu ton ngacung kabeh. Saya saya wis kentek wis diparani sing siji mau. Paham? Gara-gara dikandani lima ton iki mau. 5 ton. Wih saya saya saya. Jadi kalah karo sing dhisik. Sing dhisik mau ora mikiri tontonan. Dia pokoknya siap saya sih. Lagi nek murid kaya ngono murid hebat. Tapi ini murid tenten-tenten oper-operan. <laughs> murid apa? Ayo kowe dong aku kesel dikongkon terus. Kowe to ana. <laughs> Modal kaya ngene arep modal. Modal mau e kowe to, kowe dong, kowe dong. Nek surga ngomong kowe besi sing mlebu aku tak ning neraka. Ora Hmm. Nah, Sekiranya muncul seseorang seperti yang antum katakan kenyataannya bahwa beliau SAW telah wafat dan atau Nabi SAW telah meninggal. Bagaimana kalian memintanya sekarang? Sahabat meminta kepada beliau SAW sedangkan beliau masih hidup. Namun sekarang beliau tidak telah wafat. Maka saya katakan bahwa saya ingin meluruskan teman saya atau karib saya atau siapapun. Apakah arti Nabi SAW telah wafat? Bukan kematian itu berarti tidak ada. Bukan kematian itu berarti terputus, namun arti kematian bagi Nabi dan bagi setiap muslim, setiap mukmin dan setiap orang yang mempunyai roh, yaitu perpindahan dari satu alam menuju alam yang lain. Kalau Anda mengatakan Rasulullah telah wafat dan tidak ada apa-apanya lagi, berarti orang sah melakukan apa-apa nawaitu, Terkubur dengan perintahnya berarti Rasulullah SAW. Ya tak Rasulullah sudah wafat sudah wis rasa sambak urusi, orang sah salat. Wis rampung perintahnya Rasulullah. Lah kalau yang lainnya masih berjalan lah kenapa urusan syafaat atau tidak berjalan? Jadi Rasulullah ini untuk sampai yaumul kiamah terus itu. Karena di samping juga itu roh itu berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Kita tidak membedakan antara hidup beliau atau wafat beliau dan banyak dari orang-orang soleh terdahulu sahabat dan para tabiin setelahnya ketika mengungkapkan kedudukan ini tidak menyatakan telah wafat Rasulullah namun menyatakan beliau berpulang ke rahmatullah. Jadi mereka tidak mengatakan Rasulullah meninggal atau Rasulullah wafat tapi Rasulullah pulang. <laughs> Subhanallah. Kata-kata pulang ini sama meninggal wafat itu Nek pulang wi iso balik. Kembali itu ke, ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi pulang ini pindah ke tempat lain itu sewaktu-waktu dibutuhkan metu. Misalnya Syekh bin Abdul Qadir dari sini pulang dari Jakarta. Mau kemana? Mau pulang ke Solo. Nah, gitu. Pulang saya ke Solo. Sampai Solo, jelas Jakarta, Assalamualaikum. Misalnya, سلام الله يا سادة من الرحمن يخشاكم عباد الله جيناكم muntangi kita telepon halo balik rono roh gampang ora nganggo tiket dadak tuku tiket tuku visa ora roh iki bebas ini ora berjaya engko mati ya sik engko tak undang nek jalangkung iki setan lho lah jalangkung ki percaya kok jalangkung jalangkung ini tok metu nomor piro aja langsung eh, kadang-kadang metu tulis nomor nomornya percaya kowe ngono lho yo iya, edan-edanan nek syafaat Rasulullah percaya Rasulullah SAW jadi mereka tidak mengatakan meninggal Rasulullah wafat pindah tempat Wong biyen ya adab ya nyeneng kayane. <laughs> Itu iki kehilangan adab. Pelajaran ada. iso ora enak sekolah-sekolah iso enak pelajaran ada akhlakul banin, akhlakul banat, ora enak iki. Ada ya kelak kelak kelak kelak ngono. Udah bangsa sing ceklak ceklok ceklak ceklok komputer sing iki walhasil. Saiki guru karo murid Masya Allah Delon guru-guru model saiki Loyo-loyo Murid itu lebih semangat timbang guru ini Sebab apa? Guru ini agar ketemu murid Murid yang misui Muridnya Pak Guru Jangan itu terus toh Pelajaran kesel aku malah Guru di ngono kuwi lak zaman iki lho. Jaman biyen teko guru muridnya meneng tok. Injih Pak Guru, injih Pak Ustaz. Saiki ora enak. Ustaz injah-injah-injah dicak karo muridnya. E. Pak Ustaz pulang saja. Ini puasa lapar, mau ngajar-ngajar pulang terus Pak Ustaz. Ada muridnya tak, Pak Ustaz dikuncani ning kelas, muridnya mulai ngabeh. <laughs> Ki zaman saiki, orang percaya coba enak sekolah sing model ngono, mbok orang enak. Ustate kuncani muridé mulih kabeh. Sing ora gelem mulih kuamplengi karo sing sing lumangsa gedhe dhewe ngene Awas ramu tak tonyo. <laughs> Wedi. Dan delalah kabeh saiki kembar muridé. ini ilmu ngeyel kabeh. Pulang menuju ke rahmat Allah. Banyak dari sahabat radhiyallahu anhum dalam mengungkapkan tentang kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam mereka menyatakan beliau sallallahu alaihi wasallam berpulang ke rahmatullah Kata wafat atau berpulang mempunyai makna yang sama. Namun di sini terdapat adat dalam mengungkapkan sesuatu. Yaitu berpulang ke rahmat Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Bahwa beliau dimintai syafaat. Sedangkan beliau masih hidup di muka bumi. Maka kebanyakan ahli sunnah wal jamaah dari ulama dari ulama dunia Islam menyatakan tidak ada larangan dan tidak ada dosa meminta kepada beliau syafaat setelah beliau berpulang ke rahmatullah. Karena beliau mendengar ucapan kita, mendengar salam kita, menjawab salam kita. Dan ini suatu perkara yang sudah diketahui dan disodorkan amal kita kepada beliau. Maka tatkala kita meminta kepada beliau, maka kita tidak meminta kepada benda mati atau meminta kepada seseorang yang tidak mendengar atau tidak berakal atau tidak mengetahui. Sesungguhnya kita meminta kepada seseorang yang mengetahui dengan izin Allah dan ketentuan dari Allah Jalla Jalaluh. jadi kan ten kuburan itu ngucap apa? Assalamualaikum ya ahli kubur. Kalian kena harap apa? Mati untuk e salam. Kui lemah-lemah Bangkai-bangkai di situ bagai e salam gue Assalamualaikum ahli kubur. Saya ngajari siapa? Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi keliru no. Ngajari wong mati kok dikei salam. Ngomong protes karo Rasulullah wae. Rasulullah, saya ini umatmu. Engkau bagaimana? Masa orang kuburan kok dikasih salam? Kan sudah mati tidak bisa menjawab. Wah <laughs> oh, ya. Mulai sajane sing dimaksud ngono kuwi menurut wong model anyar Maksudnya orang yang hubungannya ini dikisiru Rasulullah mengucap salam berarti wong mengucap salam ini sunnah sing jawab wajib. Ya kono wajib jawab ora krungu apa krungu migat kabeh lho. Aku yang mlebu kuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Wah merayu. Siapa sih arep mlebu mati kabeh. Memang tidak hasilkan sama Allah. Ini menunjukkan bahwa ahli kubur itu mereka dikasih salam dengar, ngono Mesti dengar jawab orang jawab tak kok saya kucing penting kerungu sih. Dan orang kerungu apa tak dijai omong. Ya dah, lama pada tak melebu. Assalamualaikum ahli kubur. Mendengar wae orang muda. Karena mendengar sama Rasulullah jangan salamnya. Assalamualaikum ya ahli bagi. Assalamualaikum ya ahli ma'la. Kan enggak salam. Ah, beb, salam aku ya ora salam. Soale ira pernah ziarah. Pening ngubur kayak ngubur pitik. Maaf, maaf saya sendiri juga merasakan itu. Ada orang-orang yang dekat sama saya meninggal kuburannya kayak ngono kuwi. Tak delok iki piye, aku arep ngaji ora itu. Wis, jangan ngaji. Tidak ada tuntunannya, piye iki. Lah terus arep apa-apa arep joget ning ngono aku. Lah aku ngaji ora enak tuntunane lah terus piye, Drun? Kowe iki genahi wong Islam apa udu to? Wong aku ngaji kok ora itu. Lah kok dadak ning arep wong mati lah, aku nek ngajine ngomah wong mati ora krungu. Aku ki tekan ning omahe iki wong iki mayit iki mau. Gunanya saya di sini tuh eling mati. Lah eling mati ki aku wedi terus ngaji. Lah eling mati malah mendem. Lah iya ora ora cetha, Drun. Dadi aku buka, lah kok kowe ngaji Yasin kok apa aku Yasin. Lah nek aku kok ngaji waqiah ning kono barang ora apal kok, Drun. Ya tak apal Yasin ora apa-apa to. Aku gor ngaji eling Allah. Yang mati di sini arep ke karepmu ora karepmu aku ora mudeng. Sing penting aku ngaji. Gak boleh saya ngaji. Ya sampean kayak sekarang pula. Boleh aku. Ngaji diri aku niku. Terus arep ngubur gubruk, gubruk, gubruk. Diwalik-walik didusi ngene tak. Wis meneng kabeh. Badhe apa nih? Cepat, harus cepat kata Rasulullah harus cepat. Orang ngono. <laughs> Rasulullah mengatakan cepat itu kepencokan dengan gunung. Bok, tukokno sering dor sisan wedok nang dhuwure saya. Wes ngono tekan kuburan. kau kok dadak bingung. cepat itu bukan begitu. Jadi tidak ada ucapan tasbih, tidak ada ucapan tahlil, tidak ada anu kuroyak-oyang. Subhanallah walhamdulillah orang Meneng wae. Ya napa ta. rambung bebul-bebul tidak-tidak. Arep tak tangan kini arep apa kowe? Ora sampe tangan astaghfirullah Astagfirullah. Ya wis lah ning kira. Saya minta maaf ya. Minta tak ya. Tak ajak model-model wong Jawa Barat, Jakarta. Minta maaf be. <laughs> Arep tak bacani ora entuk karo dulur-dulurmu kuwi lho. Aldo bilang minta Rasanya apa? Enggak ada rasanya. Orang enak tuntunan tapi nenggono kan termasuk misalnya kalau Anda mengatakan tidak ada tuntunannya. Tuntunan-tuntunan ini kue kabeh itu nganggo tuntunan. tak jilani enak tuntunan ya. Takjil bersama. Orang enak caranya apa takjil bersama? Ayo takjil bersama. Ayo ini orang enak tunturan model-model kayak awak dhewe iki kabeh. Tapi kan bagus. Kan takjilan mangan terus pola. ngono ora enak kolak. Zaman Kanjeng Nabi ora enak kolak. Kolang kaling yo ya ora enak. Allah kuwi lak gor Dan Lah nek niru Nabi ya kurma karo anu. Ada ini ceritanya sana orang naik taksi. <laughs> Ceritane wong numpak taksi. Numpak taksi, delalah nang jero taksi setel lagu. Eh, ya fulan, ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Haram. Bener nek aku cocok kuwi. Wong lagu modho gudak gudak gudak gudak. Lagu wong edan-edan lho. Lagi mlebu Akhirnya supir kata Rasulullah harus cepat. Orang ngono. <laughs> Rasulullah mengatakan cepat itu juga pencolotan dengan gunung. ngono. kok tukokno dor sisan kan yang dhuwur saya sos kan kuburan. Kau kok dadak bingung. Cepat itu bukan begitu. Ya. Jadi tidak ada ucapan tasbih, tidak ada ucapan tahlil, tidak ada nu kuroyak oyang. Subhanallah alhamdulillah, orang ini menang. Ya apa to. Rambung bubul-bubul ijak ika Arep tak tal gini, arep apa kowe? Ora sampe tak gini. Astagfirullah. Ya wis lah nyingkir. Saya minta maaf ya. Minta tak ya. Tak ajak model-model wong Jawa Barat, Jakarta. Minta maaf be. Arep tak bacani ora endok karo dulur-dulurmu kuwi lho. La naudzubillah min dzalik. Rasanya apa? Tidak ada rasanya. Orang nek tuntunan tapi neng kono kan Termasuk misalnya kalau Anda mengatakan tidak ada tuntunannya, Tuntunan-tuntunan ini kue kabeh itu nanggo tuntunan. Takjilan ini enak tuntunan ya. Takjil bersama. orang <laughs> orang enak caranya apa takjil bersama? Ayo takjil bersama. Ayo ini orang enak tuntunan model-model kayak apa itu lagi Tapi kan bagus. kata takjilan mangan terus kolak, ngono enak kolak. Zaman kajing Nabi orang enak kolak. Pulang kaling juga ya enak. Allah kowe kuwi lak gor bab makanan. Lah nek niru Kanjeng Nabi ya kormo karo anu. Ada ini ceritanya sana <laughs> orang. Naik taksi. <laughs> ceritanya wong numpak taksi. Numpak taksi, jalan yang jero taksi setel ke lagu. Eh, ya fulan, ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Haram. Bener nih aku cocok kuwi. Wong lagu model gudak gudak gudak gudak. Lagu wong edan-edan lah. Lagi melakukan. Akhirnya supir itu. Ya. Dan dalam suatu hadis disebutkan kata Zain, antara rumahku dan mimbarku artinya menunjukkan kuburnya adalah rumah beliau sehingga diungkapkan antara rumahku dan mimbarku begitulah adanya. Rasulullah menunjukkan antara rumahku dan mimbarku. Rumah itu kuburan Rasulullah. Benar saya didapati di sini wahai saudaraku majdi bahwa saya akan disebut eh, disebutkan Kepadamu kisah yang cukup terkenal yang diceritakan oleh para ulama tentang tanya jawab antara Rasul dengan umatnya setelah beliau berpulang ke rahmatullah. Kisah Utsbi yang merupakan kisah yang sangat masyhur disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Kathir dan tafsirnya dan Ibnu Qadamah dalam kitab fikih dan ulama-ulama lainnya juga menyebutkan kisah ini dan ditasihkan oleh Ibnu Qadhi Qadhi Iyad yang dal dalam kitabnya para ulama hadis lainnya Mungkin saja sebagian mengingkarinya, akan tetapi masalah ini sebagian mengingkari dan sebagian menetapkannya. Dan kita menyatakan inilah pemahaman yang wajib diluruskan. Kamu misalnya, namun saya tidak menganggap kamu termasuk di antaranya. Kamu termasuk kelompok yang menyatakan kisah ini tidak sahih. Majdi itu. Tidak kata Sayyid Majdi. Tidak saya tidak termasuk di antara mereka. Saya tidak mengatakan kisah ini tidak sahih. Baiklah kata Syekh Muhammad. Beliau mulai cerita. Saya termasuk kelompok yang menyatakan kisah ini dan tidak sahih. Sedangkan yang lain menyatakan kesohihannya. Nah, dalam pemahaman yang wajib diluruskan ini, haruslah semua pendapat diungkapkan. Kenyataannya seperti itu. Aku katakan bahwa sebagian mengingkarinya dan sebagian menetapkannya. Sayyid Muhammad mengatakan sebagian ada yang setuju, ada yang tidak nama cerita ini. Saya tidak mungkin di antara Suyuti, Ibnu Hajar dan Nawawi, Ibnu Qadamah, Ibnu Kadir mereka menyatakan keberadaan kisah ini. Jadi eh, eh, Imam Suyuti, Ibnu Hajar dan Nawawi dan Ibnu Ibnu Ibnu Qadamah dan Ibnu Kadir mereka menyatakan keberadaan kisah ini. Maka saya berada di pihak mereka. Sayyid Muhammad berada di pihak orang-orang ini tadi. Dan kamu bersama kita. Insya Allah kata saya Zaid Muhammad. Maka dalam pemahaman yang wajib diluruskan ini kita harus paparkan kenyataan yang ada dari berbagai segi. Kejadian Uthbi disebutkan bahwa Al Imam Uthbi datang kepada ber, datang dan berkata, beliau adalah guru Imam Syafi'i. Beliau berkata, aku berada di Raudhah, lalu aku tertidur. Artinya aku mengantuk dan tertidur. Datang seorang dari luar Madinah, berdiri di hadapan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berziarah, mengucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman." Di sini ada istilahnya cerita eh, Imam Al-Uzbi ini uh, tidur di makam Rasulullah SAW. Waktu itu makam Rasulullah sudah ditutup-tutup. Saya kira ditutupi gara-gara uang Indonesia sih antaranya. Uang Indonesia ini orang ditutup ngono melebu mlebu jawil, nyuwil apa ini yang dijuwil kan. Jebol sidi gak mulai. Jadi alhamdulillah sing jogo kuburan Rasulullah ini orang sing anti ziarah. Itu alhamdulillah. Coba ora remuk kuburan. Dan orang-orang Indonesia ini kiswah ini. Ka'bah itu beli gawa gunting gunting gundul rambut bingung gunting kuwi, dosa kuwi. Jadi kismahnya itu diambil diambil kantongi. Nek kadang isi lumayan dikantongi, didol barang. Aku entuk regane 500.000 sak cuil. Dadilah wong semanggi kidul. alat golek berkah. Wah, tak tukune 100 ora entuk 500. Iya 500 kowe. Padahal barang colongan orang berkati belas. Maling orang mungkin gak berkat, maling orang mungkin gak anu ya. Ini Al Imam Al Ujwi ini guru daripada Imam Syafi'i menurut Sayyid Muhammad ini. Tidur, ada satu orang Badui yang datang tempat Rasulullah waktu itu si Badui ini datang cari Aina Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah? Ini setelah wafatnya Rasulullah berapa hari gitu ya. Dikasih tahu oleh Sayyidina Ali ada yang meriwayatkan begitu bahwa Rasulullah telah wafat dan itu pusara Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tidak Rasulullah masih hidup. Lalu beliau berdiri di depan makam Rasulullah SAW. Beliau mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum ar-rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Pertama yang dibawa itu dulu. Dan sekiranya mereka jika berbuat dolim terhadap diri mereka sendiri datang menghampirimu ya Muhammad lalu beristighfar kepada Allah dan Rasul beristighfar bagi mereka niscaya mereka akan menjadi mendapati Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang dan inilah aku ya Rasulullah aku telah berbuat dolim atas diriku orang ini mengucap inilah aku ya Rasulullah aku telah berbuat dolim terhadap diriku dan aku mendatangimu maka mintakan ampun kepada Allah mintakan ampun kepada Allah untuk diriku Orang itu membacakan dua bait puisi yang sering kita baca di waktu Ramadan. Ya khaira man dufinat fil qa'i a'dhumuhu atau fit turbi a'dhumuhu. Fataba min tibihi al-qa'u wal ukumu. sakinuhu fihi al أنت wa fihi al-judu wal-karamu. ini setiap Ramadan ini mau dua dibaca lagi. masjid khair, masjid sekat, masjid ria ini niru tawasulan nih. ini. Wahai sebaik-baik orang yang jasadnya dikuburkan di tempat ini. Maka menjadi semerbak wangi tempat ini karena aroma jasadnya. Diriku menjadi tebusan bagi kubur yang engkau berada di dalamnya. Di mana terdapat kesucian dan terdapat karunia dan kemuliaan. Orang itu mengeluarkan syair. Kemudian setelah mengungkapkan perasaan dirinya yang sangat singkat ini dan menunjukkan keikhlasan ketika berada di hadapan kubur Nabi Muhammad, orang itu menyampaikan surat ini yang dikirimkan melalui pos-pos. Pos apa ditanya ini? Pos hati katanya Said Muhammad. Jadi biar nurani kantor pos, pos ini hati dan hati dikirim melalui pos hatinya maka didengar oleh beliau sallallahu alaihi wasallam Utbi tidak mengenal Badui ini tidak melihatnya dan tidak mengetahui tentang dirinya beliau duduk di raudhah dan beliau tertidur lalu beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tidur tersebut dan berkata kepadanya orang Badui itu yang datang dan mengatakan ini dan itu temui Badui itu di pintu assalam dan katakan kepadanya, Aku Muhammad bawakan kabar gembira bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Lu enak dan Si <laughs> batu mau al begitu turu, si enak turu mimpi mana nih? Mimpi berjumpa Rasulullah. Eh tangio, oh. kuwi mau enek badu sing teko mengucapkan ini tadi minta ampun pada Allah ini itu segala macam melalui Rasulullah SAW dengan membacakan syair ya khairan mendu dubina biturbi sampaikan kepadanya bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Ini ucapan dari Rasulullah yang disampaikan kepada Imam Utsbi tadi. Mimpi Rasulullah. Jadi kata Syekh Muhammad saya dengan cerita ini percaya ini orang percaya, ya orang apa ngono. Tidak percaya sama cerita ini tidak dosa dan tidak harus percaya. Tapi orang-orang yang yang percaya ini wong-wong top. Misalnya maaf, maaf betul. Bukan kita menghinakan orang sekarang ya. Syed Muhammad mengatakan, Al Imam Nawawi mengatakan, Suyuti mengatakan, Sahabat dan mana pun Anda berada, mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini karena terjadi putusan ataupun terjadi oh, kesalahan iya, beliau berkata dari aku telah melihat Nabi SAW tadi dan beliau kediaman beliau dan telah tersambung kembali selamat mendengarkan dan menyimak kajian pagi tertulis di tiang kanan dan kiri ya khairu man dubinat bil qa'i a'dumuhu faqaba min tibihin al qa'u wal akamu nafsi fida'an li qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al judu wal karamu jadi dua bait ini tertulis di tiang kanan dan kiri kata Sayyid Muhammad. Saya belum memperhatikan ini. Ada tulisannya itu. Wallahu alam. Allah nanti jauh barang-barang rono ya. Iya asik. dalan dalam rono gua delok tulisan tok mulai tak kamlengi. Rono ki ya ziarah Kalau Kanjeng Nabi Muhammad. Manja-manja sama Rasulullah. Habibi ya Rasulullah. Siapa tuh ziarah kemarin? Jelas berapa orang itu. Takjak jak burdahan. Tapi rada orang bandel. Dalam ya, bimbingan Mustafa balik agama sidang. Delalah ya, orang nek sing ngerti. Waktu di Masjid Kuba ya saya ngomong iya lebih. <laughs> Ya orang nek sing usir alhamdulillah. Jadi waktu itu senang tenang. Waktu juga waktu duduk berdiri di depan di dekat makom beliau agak jauh sedikit lah. Di situ ya kita manja-manja. Wan nuru ya gremeng-gremeng ngono. Sebelah gue melu nangis. Tak pikir siapa orang orang Pakistan orang. Tahu-tahu saya juga mendengarkan juga orang Pakistan Pakistan itu gusida-gusida dengan bahasa Pakistan yang rada bandar jadi, Aku ya melu terenyuh. Jadi bahasa hati itu indah. Lah di situ nikmat betul. Ngaji yo penak, itikaf yo penak. Ketemu menungso kabeh penak ning jero kene. Ora enek sing nyebelke blas. Ora enek mulai mendarat ke Jakarta wes ada siapa itu Habib saya Duh, iki yang mimpin jalani sirik ini ada yang Medina orang yang ribut sirik paling gak ya polisi yang ngusir-ngusir ya saya terima kasih sama polisi itu soalnya polisi itu mudeng ini orang Indonesia ini ini orang tak usir ngeyel ini ini mesti cekelan jembok gini-gini terus ngawur-ngawur loh Nek cuma nyekel ngene tok ora apa-apa, ngawur busine langsung go mulai dikiloke gitu. Lah wong Indonesia kan kebanyakan gitu ta. Wong ngerti jembatan sing sak sakmono apik gedhi beratnya itu dicolong. Padahal itu mal ini padahal risikonya mateni wong lho. Dicolong. Apa neh besi makam Rasulullah wala miliaran negone. Wis mulai neng negarane kuwi ning Indonesia nek wis entuk besi ngono kuwi langsung buka pintu. Lungguh lo ini tak duit moro. Siapa mau 100 ribu ngambung? 100 ribu. 100 ribu. Makanya Allah itu ke ahli sunnah Kadang kalau sing neko-neko ngono rento, Tetap tetep syirik, gak boleh gitu loh. Tapi kalau ngambungnya itu ngalah berkah, tidak apa-apa. Tapi ke diperjualbelikan kaya ini iki sing manyelke. Manyelke, Maksudnya. Ya, ya khaira man dubinat sesuk rono bareng-bareng. Gandengan delok bareng-bareng wa salamuallah. Ya, ya. ora aku ya salamuallah ya sada. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wih. Ya, ya. Lho, rombongan semaki kidul. <laughs> ya. Ahlan. Ngene ngene ngene. Kurang lebih sidik bismillah. Ngono. Oh, Rasulullah itu rahmatan lil alamin orang mungkin walaupun wong ruwet kaya apa lewat kono disopo kalau kanjeng Nabi. Rasulullah tidak pernah tidak nyapa disopo ngomah. Oh bisa lagi gitu. Wah, pripun kanjeng Nabi kula niki riyen sering mendem oh ora apa-apa. <laughs> Biyen wis saiki lak ora to. Lah ngono sing penting saiki. Ora biyen. Jadi seneng Rasulullah anu. Jadi makanya orang-orang yang ziarah Rasulullah sing anu mulai gembira. Tapi sing orang ziarah Rasulullah niku ngono kan mulai mendem ngono. orangnya nek ora nek Blas. Apa cahaya? Nurnya dari mana? Moco Quran yuk ya tegang, moco ini tegang. Moco Quran itu tidak mengetahui makna Quran sebenarnya waktu dibawakan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah waktu membacakan Quran, bagaimana para sahabat. Itu iso-iso resep, iso merasakan nikmat luar biasa. Ya, nikmat luar biasa. Hari ini memang nasihat Al Habib Umar bukan tidak dibaca, tapi karena waktu lalu pendek. Tapi saya tamat di masjid Riyadh. Besok nanti kita baca lagi nasihat Nabi Umar. Dan kita lanjutkan Wes mulai neng negara nih, neng Indonesia, neng untuk itu mesti ngono Langsung buka pintu. silong neng tak duit moro. Siapa mau seratus ribu ngambung. Seratus ribu. ribu. Makanya Allah itu menyelamatkan ahli sunnah. Kadang kalau sing neko-neko ngono rento, Tetap syirik, enggak boleh gitu loh. Tapi kalau ngambungnya itu ngalah berkah, enggak apa-apa. Tapi nek diperjualbelikan kaya ngene iki ke, nganyelke. ke, maksud. Ya, ya khairan mandu binat. sesuk urono bareng-bareng gandengan delok bareng-bareng wa assalamualaikum ya, ya ora aku ya assalamualaikum ya sadar assalamualaikum ya rasulullah wih lho ya, ya. kira bukan cuma gitu ya Allah kurang lebih sedikit bismillah ngono oh, Rasulullah itu rahmatan lil alamin orang mungkin walaupun wong ruwet kaya apa lewat kono disopo kalau kanjeng Nabi Rasulullah tidak pernah tidak nyapa disopo oh, mati sahadat mukmin lho Oh bisa magi gitu. Wah, pripun kanjeng Nabi kula niki riyen sering mendem oh ora apa-apa. <laughs> Biyen wis saiki lak ora ta. Lah ngono sing penting saiki. Ora biyen. Jadi seneng Rasulullah anu. Jadi makanya orang-orang yang ziarah Rasulullah sing anu mulai gembira. Tapi sing orang ziarah Rasulullah niku ngono kan mulai mendel ngono. Ora nek ora nek cahayane. Blas. Apa cahayane? Nurnya dari mana? Moco Quran yuk tegang, moco ini tegang. Moco Quran itu tidak mengetahui makna Quran sebenarnya waktu dibawakan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah waktu membacakan Quran, bagaimana para sahabat. Itu iso-iso resep, iso merasakan nikmat luar biasa. Ya, nikmat luar biasa. Hari ini memang nasihat Al Habib Umar bukan tidak dibaca, tapi karena waktu terlalu pendek. tapi sangat aman di masjid Riyadh. Besok nanti kita baca lagi nasihat tersebut Dan kita lanjutkan. Itu imame ojo imam-imam yang luar biasa. Misalnya imam masjid agung. Sholat itu diimami oleh orang biasa. Apa sebabnya? Sebagai jadi supaya tidak, oh buktinya orang wong meninggal mendem sing nyolati imam gede, imam masjid istiqlal. Misalnya kayak ngono. Jadi kalau bisa yang imam yang disolatkan diimami oleh siapa siapapun orang masuk. Wajib solatnya wajib ditusi wajib dikubur. Kuburnya wajib, kafani wajib, wajib. Kalau tidak fardu kifayah ini, kalau tidak ini dosa kafir sak negara. Terutama kota kuwi. Jadi kalau sudah Islam tetap lebih ini Islamnya KTP walaupun KTP kamu tahu bahwa ini harus pernah syahadat, pernah melakukan sholat, olah kenang pisan. Kok Islam maka tetap ngono. Gitu saja. Oke, pertanyaan tadi ada pertanyaan. Yang kemarin juga itu ya. Jadi kata Rasulullah mandikan karena dia tidak meninggal syahid itu. Bunuh diri meninggal. Ujungnya nyetrum. Ayah. Iya. Relawan. Tali <laughs> relawan ah tadi misalnya berkaitan dengan relawan. setiap menungso ngono wae. Sama negara kegeden. Dan setiap TPI beda-beda. Setiap TPI itu dalam dalam cara mengajarnya itu bukunya itu yang satu ikro, yang satu apa, <laughs> yang satu apa. Kan beda-beda. Tapi niat dan tujuannya bodoh. 9 tambah 1 10, 7 tambah 3 10, 5 tambah 5 juga 10. Jadi bodoh baik. Orang saya, saya maunya pakai kiroati. Yang satu pakainya maunya ikro, yang satu mau pakai ini. Podo doa yang penting belajar Al-Qur'an. Mungkin saya pakai kiroati lebih cepat bisa nu. Mungkin yang sana pakai jambu lebih cepat monggo. Jadi memang ada metode-metode belajar Al-Qur'an yang lebih gampang diterima oleh orang itu. Tapi ini belajar Quran sak jam, ngomong iso maca Quran tipuan ini. Banyak sekarang saya ngaku-ngaku kiai, ngaku-ngaku intelektual, Membaca Al-Quran satu jam 800 ribu Tanggung bisa baca Aku ya bisa, Orang sah sak jam sak menit Bayar satu sewu Alif Yes. Ini kira Alif Lam Mim baca maca Quran Satu sewu Lah kok aneh men. baca Quran sak menit sak jam misalnya. Ini orang-orang sekarang maaf ya. Ilmuwan-ilmuwan sekarang tidak semuanya. Akeh sing ngotak-ngatik rada ora cetha. Kepingin entuk duit tapi ya wis ngono kuwi carane. Ngapusi ngalor gitu. Belajar Quran ya buka Al-Quran karo ustaz sing ngajar alif ba tak kuwi. Walaupun nanti ada acara acara yang seperti kiroati, yang buka kan ada cara-cara itu benar. Ya kok sak jam sholat khusyuk ulung atus sewu. Sapa sing iso khusyuk ulung atus Aku ora khusyuk mikiri ulung atus sewu ku. Bayar karo kowe iki bayarnya karo utang sana. tak khusyuk khusyuk ya orang khusyuk iki kau kapan bayar Allahu Akbar saya gitu Oh yo ya khusyuk udah tak bayar. Wis. Wong saiki kan stres ya. Dadi bingung golek guru. Dan kebanyakan orang-orang luar kota itu orang-orang bangsa kota-kota besar. Nanti membuat satu ya saya tidak ngelek-ngelek ya ini, ini ini kadang tidak masuk akal itu. Jadi nanti bayar sekian ratus ribu atau 3 juta, 4 juta, dua hari. Dijak terus nanti wiritan model apa? Lampu pantai ini gak enak suara. Oh, inilah suara neraka. Ayo, bagaimana kamu? Nah, mulai eh, nangis. sih nangis apa nih menungsa? Lah, lah maksud kita bukan gitu salah tidak itu benar. Cuman akhirnya bekasnya itu tidak nempel terus. Tapi nek kowe iki misalnya bismillah praktek langsung dengan ini begini praktekkan begini anunya begini wah insyaallah jangan gandengan neng desa-desa wong sugih-sugih kuwi. Garisane praktek modelnya jangan neng desa wong beker-beker lho ning kono sik kaya ngono, iki kaya ngono, ndidikmu 3000, timbang kowe nangis ning kono, iki gak nongki ben iki ora nangis-nangis. Lebih manfaat. Beliau raksi saya bilang orang-orang sekarang ini kagetan wong Zaki heran, gumunan. Wah, ini ternyata, oh yang sing ternyata. Ternyata ini pelajaran wong-wong biyen gini, Anda kalau buka turutan, turutan zaman biar saya enak jam, gambar alam biu. Hak neng itu bisa kan neng neng. Turutan biar itu, abjad kaliman barang itu. Itu turutan yang tenan. Nah. Itu kata asli-asli. Wong-wong yang ngajar bian turutan barang. Ya Allah. Dulu saya almarhumah guru saya namanya Bujanatun telah meninggal dunia itu. Wah, luar biasa itu guru. Mudah-mudahan Allah mengumpulkannya dengan orang-orang yang baik. Seorang ibu itu. Saya SD yang yang yang anu kan yang didik saya itu sampai ke anak saya. Ya, Fatimah itu juga yang didik Bu Jonathan itu. Saya bilang, "Bu, jenengan ini awet no. Soalnya ngajar ngaji. Aja nah, ngajar matematik. Ini orang gundul langsung. Eh kayak mantu kuwi padha wae, bar iki gundul gitu. Beda ngajar ngaji karo ngajar ngajar ngaji seger terus. Ngajar matematik ya sudah. Bukan matematik itu jelek loh. Bagus, ilmu matematik bagus. Cuman maksudnya nek matematik udah nggo ngaji, dadine ya corak-corak kuwi mau. Gambar corek. Betul. Hmm. Jadi orang asli. <laughs> Manusia. Ya pertanyaan yang lain. Ini orang yang pertanyaan Gus Hidayat Mbah Syarif. Ya. Ya, tungakno aku ikhlas. Insyaallah padha ikhlas itu. Kiat-kiat ikhlas itu sebetulnya ikhlas itu contoh yang paling gampang ikhlas. Contoh yang paling gampang tapi ora pas contoh ini. <laughs> Ulama itu buat contohnya nengke. Kamu habis makan sate, sate bunter wenang, Terus ini teh panas kayak susu, anggur. Wah, terus di situ buah pil. Nyenengke kabeh, super kabeh mana. Tahu-tahu mules. Kira-kira buat empat orang. Ya Allah Gusti, wong ini habis makan anggur malah metu piye Gusti. Misalnya kan orang ada Ya Allah Gusti sampai bunter buntel enak Ya Allah Gusti orang Anda tuh langsung cepet golek nggon WC, langsung keluarkan. Alhamdulillah. Ya kelas Udah iki contohnya ngono wae. Jadi dia ikhlas, makan macam-macam wis ngono bismillah tokno. <laughs> Ini istilah contoh yang tidak pas. Tapi tapi ya rada mirip. Rada mirip. Jadi ikhlasnya rasa mbok pikir. Nah, istilahnya semua karena Allah Subhanahu wa taala kamu masalahkan. Lah masalah pertama kamu diganggu itu. Nanti kadang sudah diganggu begini, wis ikhlas. Malah kon mamer ke ikhlas. Wah kowe iki wong hebat kok. Kowe iki ikhlas tenan. Ora ini wong ikhlas kaya kowe. Setan iblis. Aja mbok urusi biar mau dikatakan kamu ikhlas karmu ora ikhlas karmu yang penting kamu ngamalke. Itu aja kuncinya. Tidak usah kamu istilahnya corot Jawa ini orang digubris. Harap ngomong ikhlas karmu orang ikhlas. Aku iki ikhlas orang orang mudeng aku ikhlas orang. Kalau ada orang tanya Mas saya, Bip ikhlas orang. Ya kok orang, orang ditampokkan sing kuasa. Ya wis karena di sing kuasa. Itu nanti kalau saya mengatakan sumprit, aku ikhlas. <laughs> ikhlas kamu tidak bisa dikatakan ikhlas kalau kamu masih melihat keikhlasannya. Udah. Ya we. Jadi sumpah loh, aku keikhlasan. Eh ya aku siapa sih lah. Wis no wae. Kuwi ikhlas yo ora usah takok ikhlas wae, ikhlas cekelen wae. Ngono lama-lama dia ikhlas. Kadang nanti kalau sudah kita lapar gitu terus lama-lama tidak kepikir, tidak kepikir. Ikhlas itu menunggu. Nggih, insyaallah. Abot ikhlasnya. Tahunya kita ini mau ikhlas ora ikhlas sih ya kapan gue wis mati. Ya jiwure ora iso, mesti proses terus. Mungkin sekarang kamu ikhlas. Kamu misalnya ke ide aku sak miliar, gue ikhlas. Jongguyu mungkin ora ngerti. Senyum kamu ini ngungguli sak miliar loh. Ini di Masjid Agung tugasnya. Dari Jepara ya. Dari Jepara. Ya, subhanallah. Waktu kamu kasih saya itu kelas tenang. Wah, aku kepingin Habib. Saya Habib tak milih. Bismillah. Hmm. Orang mikir ini. Tahu-tahu kamu ada masalah sedikit minta doa sama Habib saya. Orang sah. Orang butuh dungan ini gue. Loh, Habib. Biar ini tak kayak sak miliari lali dah. <laughs> kan hilang tuh kelasmu. Tadinya 10 tahun ini ya kelas terus. Tahun yang ke-11 mulai kelas gara-gara oh, hilang kelasnya gara-gara aku. Wong kelas itu nih, sudah istilahnya orang tanpa pamrih lah istilahnya kalau memberi apa-apa. Misalnya kamu memberi ban beri di kuampleng gue menang. Lah gue termasuk wong ikhlas. Ban ke edit 1.000 terus baru pleng. Kibar tak tak edit loh, berarti tidak ikhlas. Caranya biasa Carane piye sesuk jogonen siapa bolomu sapa ning masjid agung satu 1.000. Lu kok gue nyampleng aku orang ikhlas. orang ikhlas kuampleng tenang, orang ikhlas ikhlasan pleng. Nah ini cuma satu contoh kadang. Maksudnya apa? Kamu kadang sudah diberi sama Allah sesuatu, kadang diambil sama Allah. Biasa aja. Datang dan perginya itu tidak usah kamu pikirkan. Insya Allah enteng nih. Subhanallah. Apa ah, ikhlas? Ikhlas, ikhlas itu abstrak. Tapi ini buat saya, saya ini enak wong yang anu. Bip, katanya nek sedekah ini yang ikhlas sing ditompok. Ini orang ikhlas orang ditompok. Aku ini ikhlas sepuluh 10.000. <laughs> Nek satu saya aku orang ikhlas bet. orang apa orang ikhlas bet. Nek bangun lebih baik orang ikhlas bet. ini Satu saya sewumu nih timbang 10 itu udah ikhlas pelit. Paham? Jadi kalau ada orang mengatakan bet, katanya kan ikhlas itu yang penting sedikit tidak apa-apa yang penting ikhlas. Kuwi nek gue orang gowong orang ora Tapi nek gowong suka, yang enggak ada sedikit tapi ikhlas. akan si orang ikhlas orang apa-apa kene. Soalnya nganyel ke lho suka masuk ke satu saya saya tok ikhlas yang penting ikhlas saya ikhlas apa orang ikhlas pelit ya jadi hati-hati ikhlas itu sajanya yang tahu cuman kita sendiri tidak mungkin orang tahu tapi nanti getaran-getaran hati ikhlas itu bisa diketahui orang penceramah Wah ini orang penceramah-penceramah top-top Sing ikhlas itu nanti kelihatan Apa yang disampaikan itu bisa menggetarkan hati Bisa menyenangkan itu bisa Tapi yang tidak ikhlas Mbok telung atus jam ngomong model bahasanya menurut eksekutif, ah, misalnya ngono kuwi, telung jam misalnya. yang enak belas. pernah terjadi. Sebagai penutup ini. Daripada putra Al-Imam Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Putra beliau radhiyallahu anhu. Putra beliau itu waktu itu habis belajar kemana datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan wahai ayahku Aku ingin memberikan tausiah kepada istilahnya jamaah ayahnya ini. Oh silakan, Selama pointer dua jam. Meneng tak ngomong. Akhirnya datang sama ayahnya, wahai ayahku, kenapa kok orang-orang gak meneng tak? Oh, ya ini kergaya. Omonganmu rong jam ini kabeh gaya. Tidak ada manfaatnya belas. Kamu mau tahu manfaat? <laughs> saya anggap itu kata jaringan. Duduk situ. Baru assalamualaikum. Kucing saya tadi gondol liwak. Nangis kabeh. Ngomong kucing gondol liwak nangis. sih Manfaatnya apa kucing gondol liwak? Loh, karena keluar dari hati yang tulus, itu masing-masing itu bisa memaknai masalah kucing gondol liwak mau. Contoh lagi, jadi kan kadang lihat ada seorang ulama besar itu berdiri bahasa Arab Ceramai bahasa Arab. Orang mudeng, Jepara kok mudeng bahasa Arab. Tapi kan rada mudeng sithik-sithik lah, barangannya banget. <laughs> Lah saya ini soalnya sering ke Jepara, sering ke Jepara. Makanya itu kita baru lihat saya termasuk SD saya orang mudeng bahasa Arab aku. Delok ketok nangis. Karena bahasa ikhlas. Ikhlas itu hati. Ikhlas itu timbul kewibawaan. Kewibawaan itu karena ikhlas. Kewibawaan itu karena orang tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau orang melakukan salah, walaupun alimnya model kaya apa, tetap tidak ada wibawanya belas. Tidak ada wibawanya. Ya, kita ini seperti ulama gabus. Ya. Sekarang lihat dekor-dekor, kan suka gabus-gabus. Biar ini dekor kan. Om dekor suka gabus tulisan Syekh Abdul Qadir hanya hilang Syekh Qadir itu. Ab, hanya hilang Beliau kau keliru kape. Kena angin ucul bisa. lah harap ditempelkan di kapus. Kapus ini kadang nempel penak, kadang ya ucul. Tapi kalau yang sudah ditata betul dari batu, ora iso. tetap jahat. Coba Bang tinggali. Syekh Abdul Qadir Jilani itu ceritanya kau ngilang ke. orang iso. Harap hilang ke carane? Ceritanya para sahabat Umar bin Khattab di TV ke Saya nak delok wajahnya ke orang kaya saya Umar bin Khattab tak gitu wajah ya ora kurang kereng, kurang nye. Ya film ya jenenge aja mbok hayal ki. Wah. Bu Sayyidina Umar koyo ngono ya. Sayyidina Umar lah ora iso. Jangan dianggap itu Sayyidina Umar beneran. Soalnya ada anak cilik-cilik. itu. Wah, itu apa betul Sayyidina Umar kayak gitu ya? Ya keliru. Luwih ganteng ada. Apa sih pernah ketemu bep ora? Husnudan. <laughs> Saya husnudan sahabat Rasulullah rene sing elek Ya insya Allah ikhlas ya. Juga aku ikhlas ya. Sing ikhlas iki lho, Taat tapi bendina ya ora pernah <laughs> Luar biasa subhanallah. Kowe iki wallah. maka saya katakan mik-mik, mobil-mobil ini tidak pernah misuh belas. Ya. Itu masuk surga di sini yang numpak. Lemeknya digosidai di ini segala macam orang nesu. Ya, ababku kan ababku kan lah beda lah. Enak kono timbang ababku. tetap mikir orang nesu. Ya, orang apa sih penting tapi wong soleh. Memang tak haram ke penyanyi dangdut rendok ngagem iki. Tak kayak imek liyo, sing iso nawuk ngono. <laughs> Lah kok iso ngono kowe ya ora maksud tak ngrawuh ngelus-ngelus ngono lho ade ora ngrawuh aja udan sik udan. Ayo wis. Ini Ali ini baru datang dari Hadramut oleh-oleh memang, Doa, doa kena sakake doa. Ya oleh-oleh ya. Bismillah. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي أتفتيت جيرة العالم يا الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي حاشاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني وعند رجيعك فدي يا جيرة العلمي يا مهيل الجود كل بيت أنت ساكنه ليس مهتجا إلى سرجي كل بيت أنت ساكنه ليس مهتجا إلى سرجي ومريض أنت عائده قد أتى الله فرجي يا رسول الله سلام فيك يا ربي عشان والجي يا رسول الله سلام عليك شان والدرجي يدفن جيرة العالم يوها إلى الجود وزمان أنت حاكمه زلما فيه من العوج وزمان أنت حاكمه زلما ما فيه من العوج وجهك الميمون حجتنا يوم ياتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والترجي والترجيع فتيزيرة العالمين إلى الجود والكرم جزاك الله الجزاء يا منير الكون بالبلج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلج كل يوم نرتجي فجرا بعجل منك بالفرج يا رسول الله ليك يا ربي عشاني ود يا رسول الله سلام عليك يا ربي رب فانفعنا ببركتهم واهلنا الحسنى بحرمتهم وأمينا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا رسول الله سلام لك يا ربي عشاني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي عفت جيرة العالمين وبارك عليه على Alhamdulillah Insyaallah kita lanjut besok malam Mari kita sama-sama berdoa Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita Dosa kedua orang tua kita mengampuni dosa kaum muslimin muslimah dimanapun mereka berada. Semoga Allah memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita dan semoga Allah memudahkan kita dalam menjalankan semua ketaatan dan menjauhi semua kemaksiatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kepada kita jalan yang benar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma ya Allah arzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية صل على سيدنا محمد الخير الورائسية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة Kita doakan saudara kita Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Jufri dan Al-Habib Ahmad bin Syekh Al-Hasani yang meninggal kemarin, Al-Habib Zain tadi ini baru meninggal dan siapapun dari keluarga-keluarga kita dan Ibu khususun bulan untuk tetangga kita Ibu ini semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa mereka Allah mengampuni dosa mereka melapangkan kubur mereka menerangi kubur mereka dengan amal-amal baik mereka dan menjauhkan mereka dari segala macam bentuk siksa dan dikumpulkannya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga bisyiril Fatihah. dan bagi seluruh relawan-relawan Ahbabul Mustafa dan jamaah Ahbabul Mustafa yang telah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waskinhum jannah مع والصالحين Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami Al-Qur'an, dalam mengamalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama ahli Al-Qur'an bisa Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي دينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نالا باكتساب بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآلي وصحبه عدادة الصحب والحمد لله بالبدع تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد terima kasih semua yang hadir dan terima kasih pula untuk kru Radio Al-Hidayah dan yang mendengarkan Radio Al-Hidayah serta Radio Rakosa Yogyakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya mendapat barakah dunia wal akhirah bisabab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanjangkan umur, kita dapat menyelesaikan ibadah siam di bulan Ramadan ini, berjumpa dengan Lailatul Qadar dan mendapatkan rahmat maghfirah izkun minan nar dan kita insya Allah diperjumpakan dengan bulan-bulan malam-malam Lailatul Qadar di tahun-tahun yang akan datang diperjumpakan dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang bersama ayah dan ibu kita bersama anak istri keluarga dan jamaah-jamaah kita amin ya rabbal alamin wal abu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah jam pukul menunjukkan dua tiga puluh eh dua dua puluh menit jam di rumah kita ini Silahkan bagi yang mendengar di radio untuk mempersiapkan sahur. Ya, moga Bapak kita. Jazakallah khair. Stasiun 107,6 MHz Radio Al-Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah. kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Dibacar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo 107,6 Radio Al-Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah dan sahabat dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian rutin yang membahas kitab Salafus Saleh dari kediaman guru kita Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Dan Radio Al-Hidayah akan rehat sejenak dan kita lanjutkan nanti di program selanjutnya yaitu Republik Al-Hidayah Sapa Saur. dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini atau pagi hari ini mengucapkan selamat beraktivitas, mempersiapkan dahar sahur, mempersiapkan santap sahur, dan mungkin sahabat yang mau beristirahat selamat beristirahat. Stasiun 107,6 MHz Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Kekasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita.